Alhamdulillah kita pada kajian kali ini telah memasuki pertemuan yang kelima dari pelajaran kita, pelajaran baru mempelajari kitab Al-Manhaju As-Salafi Al-Manhaju As-Salafi Naam al hakikat Al-Manhaj As-Salafi yang nama lengkapnya ialah Hakikatu Al-Manhaj Salafi wa Hajatul Ummatil Masati ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Karya Fadilatul Syekh Ad-Doktur Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahullahu taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan yang sebelumnya sampai pada penjelasan dari Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi dari kutipan penjelasan atau pemaparan dari Al-Imam Al-Lalikai rahmatullahi taala alaihi dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah di mana beliau membawakan hadis tentang atau hadis yang masyhur dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang berisi sekian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah, wasiat untuk mendengar serta taat kepada pemerintah walaupun yang menjabat, yang memimpin adalah seorang budak. Nah, dan wasiat beliau ketika para sahabat beliau dan juga umat ini mendapati dan melihat perselisihan yang begitu banyak. Nasihat untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, dan bahkan beliau menekankan untuk dipegang kuat-kuat, dipegang erat-erat, digigit yang sangat kuat. 6 dan beliau menjelaskan bahwasanya perkara muhdatsah itu merupakan kebid'ahan dan semua bid'ah tempatnya adalah di dalam an-nar. Kemudian kita sedikit mengulang dan memurajaah dari atau penjelasan al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi yang dinukil oleh Asy-Syaikh Abdullah ibn Salfiq Adz-Dzafiri hafizahullahu taala yang berisi sedikit pemaparan atau faidah penjelasan tentang hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Yaqulu al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala ba'da dzikri hadits al-Irbad ibn Sariyah al-mutaqaddim Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala memberikan catatan, memberikan penjelasan setelah penyebutan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dan penjelasan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala ini beliau e, muat dalam kitab Al-I'tisam. Dalam kitab beliau yang masyhur bernama kitab Al-I'tisam. Qala rahimahullah kata Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah wa thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta ata bibayani jami'i ma yuhtaju ilaihi fi amri ad-din wad-dunya. Telah sabit telah terbukti ya, dengan bukti yang cukup dan sangat kuat barakallahu fikum bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lam yamut tidaklah beliau wafat tidaklah beliau meninggal dicabut nyawanya oleh Rabbul Alamin hatta ata bibayani jami'i ma yuhtaju ilaih sampai beliau membawakan atau menyampaikan semua penjelasan dan semua ilmu ma yuhtaju ilaih yang dibutuhkan oleh manusia fi amrid dini wad dunia dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Nah, artinya tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat kecuali telah menyampaikan semua risalah, semua isi syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, artinya pula agama ini datang kepada kita semuanya dan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam keadaan telah sempurna. hadza kata Imam Asy-Syatibi, beliau melanjutkan hadza la mukhalifa alaihi min ahli sunnah. Nah, keyakinan ini tidaklah ada satupun dari kalangan ahlu sunnah yang menyelisihi. Artinya, telah terjadi ijma' telah terjadi kesepakatan dan konsensus di kalangan para ulama ahlu sunnah bahwa Rasul alaih salatu itu tidaklah wafat kecuali setelah agama Islam ini sempurna beliau sampaikan. Telah purna beliau sampaikan semuanya. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله maka jika perkaranya demikian yang kita yakini bahwa agama ini agama Islam ini sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dakwah as-salafiyah itu merupakan dakwah yang sempurna, agama yang sempurna, maka mubtadi' orang-orang yang mengadang ngadakan bid'ah, orang-orang yang merekayasa bid'ah kemudian diklaim bagian dari agama Islam, orang-orang mubtadi' entah secara tersirat dalam isyarat-isyarat ucapan mereka ataukah secara tersurat atau terucap di lisan-lisan mereka mereka menyatakan bahwa syariat lam tatim anna syari'ata lam tatim mereka menyatakan entah filisanil hal atau filisanil maqal entah filisanil hal berupa isyarat-isyarat berupa sindiran-sindiran ataukah makali ataukah memang benar-benar terucap dalam perkataan dan lisan-lisan mereka. Mereka menyatakan dan mereka meyakini bahwasannya asyariah lam tadhim. Bahwasannya syariat itu tidaklah atau belum sempurna. Wa annahu baqiya minha asya yajibu aw yustahabbu istidrakuha. Dan bahwasannya masih ada beberapa bagian atau masih ada beberapa perkara dalam syariat agama ini yang harus atau butuh untuk istidrakuha diluruskan, diperbaiki, dibenahi karena mereka nggak meyakini sempurna. Sehingga butuh yang namanya ditambal, diperbaiki dan dibenahi. Li'annahu law kana mu'taqidan li kamariha wa tamamiha min kulli wajhin lam yabtadi' wa 'alaiha. Karena Andaikan duhai kiranya mereka mu'takidan, mereka semuanya meyakini kalau syariat agama Islam ini benar-benar sempurna, bahwasanya agama syariat ini betul-betul telah lengkap dari semua sisinya, maka dia nggak akan me melakukan bid'ah atau mencetuskan bid'ah yang ia rekayasa. Walastadraka alaiha dan mereka dan mereka pun para mubtadi' tidak akan istadraka tidak akan mau membantah atau berupaya memperbaiki agama. Apa yang mau diperbaiki? Wong sempurna kok. Apanya yang kurang? Apa yang apanya yang perlu ditambal? Nah. Wa qailu hadza dhallun 'anis siratil mustaqim. Maka orang yang berkeyakinan seperti ini, berkeyakinan bahwa bahwasanya agama belum sempurna, butuh untuk disempurnakan, butuh untuk ditambal, butuh untuk dibenahi, maka dia telah maka dia telah dalun anis siratil mustaqim dia telah menyimpang keluar jauh dari as-sirat al-mustaqim kemudian al-imam asy-syatibi rahmatullahi taala alaihi menukilkan penjelasan dari para dari salah seorang ulama beliau menyatakan kala ibnul majishun rahimahullah kata al-imam ibnul majishun nam, murid dari Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahumullahul jami' Kata Imam Ibn Majishun, Sami'tu Malikan yakul, aku mendengarkan Malik Ibn Anas, guru beliau, menyatakan, Mani betada'a fil islami bid'atan, yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang ibtada'a melakukan tindakan bid'ah, mengada-ngadakan, merekayasa sebuah pemikiran, sebuah ideologi, ataukah mereka merekayasa sebuah keyakinan, merekayasa sebuah amalan dalam agama Islam ini, sebuah bid'ah yang ia pandang bahwasanya bid'ah tersebut hasanah dikatakan bid'ah itu nggak pernah ada contoh sebelumnya. Betul-betul gharib karena memang apa? Karena memang tidak ada contoh sebelumnya. La kitaban wala sunnah. Tidak ada contoh dari kitab maupun sunnah. Nah, sedikit pun nggak ada. Makanya dikatakan apa? Bid'ah. Betul-betul di rekayasa dicetuskan pertama kalinya. Nah, gak ada contohnya sama sekali dari dan tidak ada asal usulnya dari syariat tetapi oleh para mubtadi' dipandang hasanah. Maka barang siapa kata Imam Malik rahimahullahu taala yang mencetuskan kebid'ahan di dalam agama Islam ini yang ia pandang bahwasanya bid'ah tersebut baik bagus ya bagus untuk diamalkan walaupun tidak berasal dari Al-Quran dan tidak berasal dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi ia memandang bid'ah tersebut baik. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka sungguh ia telah menuduh. Ila ia telah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengkhianati risalah. Sama saja ia menyatakan bahwasannya ada bagian dari agama ini yang belum disampaikan oleh Rasulullah alaihi Assalamualaikum warahmatullahi Sama saja dia meyakini bahwasannya Rasul alaihi salatu wasallam masih ada sedikit yang beliau sembunyikan sampai beliau wafat dari agama ini. Agama ini barakallahu fikum 6 dia meyakini si ahlul bid'ah meyakini bahwa barakallahu fikum agama ini masih ada yang disembunyikan. Agama ini masih ada yang disembunyikan sembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW atau paling tidaknya ia menyatakan belum sempat tersampaikan. Sehingga ya ikhwan, barakallahu fikum, ia meyakini bahwasanya agama ini belum sempurna. Itu sama saja ia telah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW khana risalah sya'am aba. Entah dia naam ridho ataukah enggak ridho dikatakan demikian. Dikatakan bahwa dia menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah agama. Nah, tapi memang faktanya demikian. Kemudian kata alimam imam Ibnu Majishun atau menukil dari alimam Malik rahmatullahi taala alaihi li'anna Allah yaqul karena Allah Subhanahu wa taala berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Imam Malik rahimahullah, "Hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kalian. Wa, atmamtu alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan. Ya, telah aku lengkapi nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina dan aku ridho bahwasanya Islam menjadi satu-satunya agama yang kalian peluk. Fama lam yakun yauma idin dinan kata Imam Malik rahimahullahu taala melanjutkan fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunal yauma dina. Maka segala ajaran, segala keyakinan dan segala rasio ya, segala iktikad, segala amalan yang pada hari itu pada hari turunnya ayat tersebut tidak teranggap bagian dari agama, fala yakunu al yaumadina maka hari ini pun juga tidak teranggap sebagai agama. Yang di masa itu tidak teranggap sebagai bagian dari agama, maka sama kalau dimunculkan pada hari ini, hari apa? Hari di masa Imam Malik mengucapkan nasihatnya tersebut. Kalau dimunculkan hari ini, maka ini pun juga bukan bagian dari agama. Taib. Ini wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, supaya selamat dari yang namanya iftirakul ummah. Selamat dari yang namanya perpecahan. Selamat dari yang namanya ikhtilaf. Ya. Tetap berada di atas agama yang lurus. Tetap berada di atas as-sirat al-mustaqim. Berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Thumma ba'da rasuli sallallahu alaihi wasallam. Selesai penukilan dari al-imam asy-syatibi rahmatullahi taala alaihi dari kitab al-i'tisam. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq al zafiri Hafizahullah taala melanjutkan atau ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah sebelum dilanjutkan. Kita coba merenungi sedikit dari wasiat Nabi Muhammad alaihissalatu pada hadis Irbad bin Sariyah. Nah, beliau memberikan jalan keluar. Beliau memberikan solusi dari perselisihan yang sangat-sangat banyak yang pasti akan dilihat oleh para sahabat dan dilihat oleh umat ini setelah beliau wafat setelah beliau naam dipanggil oleh Allah Jalla wa ala. Nah. beliau menyatakan fasayara ikhtilafan katsira fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Bahwasanya siapapun yang tetap masih hidup sepeninggalku nanti maka dia pasti akan melihat dan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum maka pada kondisi demikian Rasul alaihissalatu menyatakan fa'alaikum. Alaikum ini artinya adalah wajib bagi kalian. Yakni ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam mewajibkan kepada kita untuk apa? Bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin Bahkan beliau tambahi lagi pada kalimat berikutnya tamassaku biha. Ini kata perintah fi'lu amrin. Tamassaku biha. Ya. Fi'il amr yang bermakna apa? Bermakna perintah. Maka perintah konsekuensinya wajib. Tidak ada dalil lain yang memalingkan kewajiban perintah tersebut dari makna wajib. Sehingga siapapun ikhwan ifidin rahimani wa rahimakumullah yang tidak mengikuti wasiat beliau ini, yang menjadi perintah beliau ini tadi, maka dia azim. Dia berdosa telah mendzalimi dirinya sendiri. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Beliau tambahkan dengan perintah berikutnya. Addu gigitlah tambahi fi'il amr lagi. Perintah lagi. Gigitlah kuat-kuat bin nawajid dengan gigi geraham kalian. Artinya apa? Kata perintah yang konsekuensinya apa? Wajib. Wajib untuk diikuti, wajib untuk dipegangi, wajib untuk di barakallahu fikum diikuti. Maka barang siapapun yang tidak mengikuti nasihat beliau alaih salatu wassalam setelah sampainya nasihat ini kepadanya, maka sungguh ia telah berdosa karena melanggar nasihat Rasul alaih salatu wassalam, melanggar perintah beliau. Nah, melanggar perintah beliau. Nah ini, beliau mewajibkan sesuatu yang menjadi keselamatan umatnya. Beliau mewajibkan nasihat wasiat yang menjadi barakallahu fikum yang menjadi kunci keselamatan umat, kunci keselamatan kita semuanya. Dan yang beliau perintahkan untuk dipegangi adalah dakwah as-salafiyah. Dakwah ahlus sunnah. Dakwah yang beliau bawa. Nah, dakwah yang beliau bawa. barakallahu fikum dakwah yang beliau ajarkan as-salafiyah ah dakwah ahlus sunnah maka wajib kenapa karena memang dakwah ahlus sunnah merupakan satu-satunya jalan keselamatan nah kemudian kita beralih kepada penjelasan uh, ah, eh, Fadilatul Syekh ad duktur Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala berikutnya. Kata beliau hafizahullah, Thumma ba'dar rasuli sallallahu alaihi wasallam Saro ala tariqihi khulafa'uhur rasyidun wa ashabuhul mardiyun radhiyallahu anhum." Kama qala azza wa jalla kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surat Yusuf ayat ke-108. Kemudian kata Syekh Abdullah Salfiq, hafizahullah. Kemudian setelah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Setelah Rasul alaihi salatu wassalam berjalan di atas bimbingan wahyu. Rasul alaihi salatu wasalam berjalan di atas bimbingan wahyu berjalan di atas siratul mustaqim. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Naam dinyatakan oleh Allah tabaraka wa taala wa innaka la'ala Naam innaka ala siratin mustaqim. Naam innaka ala siratin mustaqim. Engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar berada di atas siratul mustaqim. Naam Kemudian setelah Rasul Ali salatu wasallam yang berjalan di atas jalan tersebut, berjalan di atas siratal mustaqim tersebut, sara ala tariqihi ar rasyidun wa al-mardiyyun radhiyallahu anhum. Yang berjalan di atas tariqah beliau, jalannya beliau, yang berjalan di atas petunjuknya beliau, berjalan di atas siratal mustaqim. Di atas eh, berjalan di atas metode dakwahnya beliau, metode beragamanya beliau, metode ibadahnya beliau kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-khulafa'uhu ar-rasyidun atau khulafa'uhu ar-rasyidun. ar rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Nah, empat ini wa ashabuhul mardiyun dan segenap seluruh para sahabat beliau yang diridhai oleh Allah azza wa jalla minal muhajirin wal ansar. Dari kalang muhajirin dan ansar. Kama qala azza wa jalla sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, "Kul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Ini adalah ajaranku. Ini adalah jalanku, jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diikuti yaitu ajaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah. Aku mengajak umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan dakwahku, aku mengajak umat manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla ala basiratin di atas bimbingan basirah, di atas bimbingan ilmu. Ana wa manittaba'ani. Inilah jalan yang aku lewati, jalan yang aku lalui, jalan yang aku ikuti, yaitu saya wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikuti mengikuti saya. Siapa ya orang terdepan dalam mengikuti beliau? Ya para sahabat. Siapa orang terdepan di dalam mengikuti beliau? Barakallahu fiikum, yakni al-khulafa'u ar-rasyidun al khulafa'u ar-rasyidun. Nah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala saya sedikit pun bukan bagian dari kaum musyrikin. Nah, kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah ta'ala, bi بِوَصِيَّةِ nabiyihim sallallahu alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka yaitu khulafa'uhu ar-rasyidun wa ashabuhu al-mardiyun Khulafaur Rashidin dan semua sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya tamassaku wasiyati nabiyihim. Mereka semuanya berpegang teguh dengan wasiat nabinya alaihi salam. Tidak cukup itu wa'addu ala kitabillahi binawajidhihim. Dan mereka menggigit kuat-kuat, erat-erat. Apa yang mereka gigit? Bimbingan Allah Jalla wa'ala dalam kitab sucinya, dalam Al-Quran berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran binawajidihim. Mereka gigit erat-erat ajaran tersebut. Mereka gigit erat-erat wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla tersebut. Wajahadu fillahi haqqa jihadihi. Dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang hakiki, dengan sebenar-benarnya jihad. Wan tasha tasharu fil amsari yu'allimuna an-nasa kitab rabbihim wa sunnata nabiyihim salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan kemudian mereka intasyaru fil amsar, mereka nah, bertebaran di muka bumi, di berbagai kota, di berbagai belahan bumi. Apa tujuannya? Yu'allimuna nasa kitab rabbihim. Mereka mengajarkan kitab suci Allah Jalla wa ala yaitu Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada Anas umat manusia dan mengajarkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam kepada umat manusia. Wa kanu kama qala anhum sallallahu alaihi wasallam dan kondisi mereka. Keadaan mereka, yakni keadaan para sahabat, khulafa'uhu ar eh, khulafa'uhu ar-rasyidun, para pengganti Rasul alaihi salatu wasallam yang terbimbing, terbina di atas hidayah, di atas siratal mustaqim dan para sahabatnya yakni mereka ini seperti yang Rasul Ali alaihi wasallam sabdakan yang yang beliau ucapkan dalam sabdanya khairu ummati korni umat terbaik adalah umat di generasiku pengikut beliau di generasi beliau pengikut beliau naam yang beriman kepada beliau dan berpegang teguh dengan ajaran agama beliau yang di masa beliau khairu ummati qarni. Umatku yang terbaik adalah orang-orang yang beriman di masaku. Thummal ladzina yalunahum kemudian yang berikutnya di masa yang berikutnya. Thummal ladzina yalunahum kemudian di masa yang berikutnya lagi. Naam. Tiga, kurun al-mufaddalah. Tiga, kurun al-mufaddalah. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala juga kembali